pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita atau majelis taklim kita dengan semata izin dari Allah Subhanahu wa taala yaitu membacakan kitab Al-Mu'in fi bayani huquqiz zaujain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan sub pokok pembahasan yang pertama yaitu al-matlabul awal wajibatu muta'alliqati bizaujah kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan istri Maka dalam pokok pembahasan ini ada lima sub sub pembahasan di dalamnya yang pertama yaitu taatul zauj bil ma'ruf yaitu wajibnya seorang istri mentaati suaminya di dalam perkara yang ma'ruf dan kita telah membacakan kalam al syekh hafizahullah taala sebagian dari keterangan beliau terkait dengan pembahasan atau sub pembahasan yang pertama ini yaitu taatuz zauji bil ma'ruf. Kita sampai kepada ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat nisa pada ayat ke-34 Ar-rijalu qawwamuna النساء nisa bima faddala Allahu على 'ala ba'd wa bima anfaqu Yaitu kaum lelaki adalah pemimpin terhadap kaum wanita bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama dengan sebab keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya wabima amfaku min amwalihim dan yang kedua dengan sebab nafkah yang mereka curahkan dari harta-harta mereka yang mereka salurkan dari harta-harta mereka kepada istri-istrinya kepada keluarganya Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ai ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati ai huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'addibuha idza idza wa'jat idza i'wajat bahwa lelaki adalah pemimpin terhadap wanita yakni raisuha wa kabiruha ya atasannya dan pembesarnya wal hakimu alaiha dan hakimnya itu makna ar-rijalu qawwamun 'alan nisa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya terhadap suratun nisa ayat ke-34. Jadi lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita yakni lelaki atau suami adalah atasan pembesar dan hakimnya setiap wanita, setiap istri. Wa muaddibuha idza wajjat, Idza wajjat dan dia yang menghukumnya. Seorang suami menghukum istrinya apabila dia bengkok, ya, yakni dia menyeleweng. Ya, apabila dia condong dari kebenaran, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir ya keterangan Imam Ibnu Kathir rahimahullah taala di dalam tafsirnya tafsir Ibnu Kathir yakni di jilid yang pertama halaman 491. 6 Kemudian demikian pula para ulama tafsir yang lainnya. Ya, Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan, saya nukilkan dari keterangan yang lain, dari tafsir yang lain. Ya, kata Imam Ibnu Kathir rahimahullah, rahimahullah ta'ala, apa? Kata Imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa kaum lelaki pemimpin atas kaum wanita itu dengan dua sebab yang pertama bisa babi fadlir rijal 'ala nisa wa ifdalihim 'alaihinna min wujuhin muta'addidah. Sebab yang pertama bahwa kaum lelaki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita karena beberapa sisi, beberapa hal. Yang pertama, min kaunil wilayat mukhtassatun birrijal. Kepemimpinan wilayah itu dikhususkan pada kaum lelaki, bukan pada kaum wanita. Ya, pimpinan negara atau pimpinan wilayah tertentu ya tidak boleh dari kaum wanita. Demikian pula an-nubuwah war risalah, kenabian dan kerasulan juga dari kaum lelaki. Tidak ada nabi dan rasul dari kaum wanita. Demikian pula dalam perkara-perkara ibadah al-jihad wal ayat wal juma. Perkara jihad diwajibkan pada kaum lelaki saja. Ya, hari Id Jumat menegakkan salat Jumat berjamaah juga wajib atas kaum lelaki saja. Ya. Wa bima khassahumullahu bihi minal aqli war razana was sabr wal jalb alladhi laysa lin nisa juga kekhususan yang Allah berikan berikan pada kaum lelaki dari akal. Ya. Dibanding dengan kaum wanita, maka kebanyakan wanita ya akalnya lemah. Demikian pula rozana, sifat ketegasan. Ya, kesabaran. Ya, kekuatan fisik semua berbeda. Ya. Kaum lelaki lebih daripada kaum wanita. Nah, itu bab yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibn Sa'id rahimahullah taala, وَكَذَلِكَ خَصَّهُمْ khassahum bin nafaqat Demikian pula Allah taala mengkhususkan kaum lelaki dengan nafkah-nafkah yang mereka salurkan, yang mereka curahkan untuk istri-istri mereka dan anak-anak mereka serta keluarga-keluarganya. Naam, demikian barakallahu fikum. Sehingga dengan itu Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai pemimpin terhadap kaum wanita. Nam, juga Al-Imam Al-Qasimi rahimahullah ta'ala <clears throat> berkata terkait dengan ayat tersebut di dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kata Imam Al-Qasimi wa huwa al-qa'imu bil masalih wat tadbir wat ta'dib. Yaitu mereka qaim bertanggung jawab, penanggung jawab terhadap maslahat pengawasan pendidikan ya terhadap kaum wanita terhadap istri-istri mereka Naam. Yakni dalam arti amirina nahina. Mereka memerintah, mereka melarang. Ya. Sebagai pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Naam, demikian barakallahu fikum. Ya. Sehingga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum lelaki sebagai pemimpin kata al-muallif rahimahullah eh, ta'ala hafidahullah ta'ala Syekh Ali Farkus Muhammad Ali Farkus hafidahullah kata beliau walam makana fadlullah 'ala ar-rajul zahiran min wujuhin mutaaddidah sawa'un min jihatil wilayat au ikhtisasuhu bil ibadat kal juma wal jihad wa taklifihi bi umumin nafaqat ja'alahu Allahu القيام mar'ati al وطاعة bi ta'ati rabbiha wa ta'ati zawjiha bil ma'ruf wa ta'atuhu min ta'atillah maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kaum lelaki dari beberapa sisi yang telah kita sebutkan tadi dari sisi kepemimpinan wilayah dalam hal ibadah, Jumat, jihad, ya dalam hal nafkah maka ja'alallahu wadhifatal mar'ati al-qiyam bi ta'ati rabbiha maka demikian pula Allah taala menjadikan tugas wanita yang dipimpin tadi yaitu menegakkan ketaatan terhadap pimpinannya terhadap hakimnya terhadap atasannya, pembesarnya, yaitu suaminya. Dan ketaatan ini adalah ketaatan dalam hal perkara yang ma'ruf, bukan dalam hal maksiat. Dan ketaatan seorang istri kepada suaminya itu adalah merupakan taatullah, merupakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menegakkan perintah Allah itu adalah ibadah. Maka di antara perintah Allah wajibnya para istri taat kepada para suaminya, kepada suaminya. Naam maka itu merupakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala liqaulihi taala berdasarkan firman Allah taala fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah bahwa wanita-wanita solehah itu qanitatun ya wanita-wanita yang taat tunduk hafizatun lil ghaib ya mereka memelihara orang-orang yang memelihara kehormatannya lil ghaib yaitu ketika suaminya tidak ada di rumah. Ketika suaminya keluar, tidak ada di sisinya, maka dia wanita yang soleha adalah yang menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga mendiri anak-anaknya ketika suaminya tidak berada di sisinya atau di luar rumah. Nah, demikian makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat ke 34. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Naam. Kemudian barakallahu fikum <clears throat> Asy-Syaikh hafizahullah taala juga menukilkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebagai dalil bahwa wanita itu wajib untuk taat kepada pimpinannya, kepada atasannya dalam hal ini kepada suaminya, dan itu merupakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu dan dihasankan oleh Imam Al Albani dalam Irwaul Ghalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti Apabila seorang wanita telah sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, memelihara farjinya, mentaati suaminya, kilalaha, maka dikatakan kepadanya, yakni di hari kiamat, udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ya, dari delapan pintu surga dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga itu terserah memilih dari delapan pintu yang dia inginkan. Ya, ini wanita yang solehah, yaitu yang menegakkan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara farjinya, mentaati suaminya. Ya. Maka ini keutamaan khusus bagi wanita solehah. Kemudian barakallahu fikum di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha walladhi nafsu Muhammadin biyadihi La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Uh, afwan, hadis yang pertama tadi dikeluarkan Imam Ahmad. Keliru ya. Hadis yang pertama tadi yang dipersilahkan masuk ke dalam pintu surga dari delapan pintu surga yang dia kehendaki itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman ibni Auf ya dan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dihasankan Imam Al Albani rahimahullahu taala. Naam. Adapun hadis yang kedua ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Demi yang dengannya jiwaku di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang wanita menunaikan hak suaminya. Tidaklah seorang wanita menunaikan uh, hak Robnya hak Allah Subhanahu wa taala hatta tuaddi haqqo zaujiha hingga dia menunaikan hak suaminya. Jadi tidak dianggap dia menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha seandainya seorang suami meminta kepada istrinya ya untuk ya meminta kepada istrinya untuk digauli Wahia ala kotabin dan dia di atas kotab. Ya, kotab itu dalam maknanya posisi sedang mau melahirkan. Ya, tetapi belum belum melahirkan, belum keluar darah nifas. Ya, masih halal bagi suami. Lalu posisi seperti itu suaminya meminta kepada istrinya maka Nabi SAW mengatakan lam tam tamna'hu, tidak boleh istri itu menolaknya. Ya, saking besarnya apa? hak suami dan kewajiban istri terhadap suaminya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa dan dihasankan oleh Imam Al Albani rahimahullah taala dalam Irwa Al Ghalil. Jadi itu yang benar. Hadis yang ketiga ini yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Naam, dari hadis Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu taala anhu atau anhuma. Naam, barakallahu fikum. Maka dua hadis ini sangat jelas ya betapa besarnya hak suami dan betapa agungnya kewajiban istri terhadap suaminya. Naam, wa amara zauja min jihatin ukhra an la yuaqiba zaujatahu ala ala tafritiha fi umurin sabiqah wala ala ifratiha fi muamala fi muamalatin madiyah wala an yunaqqiba 'anil uyubil mudhirrah idza hasalat lahu at-ta'atu wa tahaqqaqat ar-raghbatu Kemudian kata Syekh Hafidahullah taala bersamaan dengan itu di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suami ya di dalam Al-Qur'an untuk tidak mempersempit istrinya dari pelanggaran-pelanggaran istri dalam hal ini bentuk tafrid ya bermudah-mudahnya istri di dalam melakukan pelanggaran dari pelanggaran yang telah berlalu atau bentuk ifrat berlebih-lebihan dalam pelanggaran itu dalam muamalah-muamalahnya tetapi sudah berlalu ya maka ketika dia telah meminta maaf telah bertaubat ya dan kembali taat kepada suaminya maka Allah taala memerintahkan suami untuk tidak mempersempit ya istrinya tidak melakukan muakobah mengikop ya dengan cara berlebihan kemudian mencari-cari aibnya ya enam menjajaki aib-aibnya yang itu memadorotkan tentunya ya tidak boleh seorang suami melakukan demikian selama istrinya sudah bertaubat meminta maaf dan kembali menegakkan ketaatannya kepada suaminya demikian barakallahu fikum tafadiyan li ayyi fasadin qad yanjarru anil mulamah wadar'an li ayyi syarrin qad yatawalladu anil mutaba'ati bil mu'atabah mengapa ya karena ketika seorang suami mencari-cari aib dan terus mempersempit jalan istrinya padahal dia sudah bertobat ya sudah meminta maaf barakallahu fikum maka perbuatan menjajaki dan mempersempit mencari-cari kesalahannya ini akan menimbulkan mafsadah, melahirkan kerusakan barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an masih dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Jika para istri itu sudah mentaati kalian, yakni sudah minta maaf dan bertobat, kemudian kembali taat kepada kalian, fala tabagu alaihin nasabila. Maka jangan kalian mencari-cari lagi jalan. Ya. Karena mencari-cari aib ya atau mengungkit-ungkitnya kembali ini akan menimbulkan syar wal malamah. Ya akan menimbulkan kejelekan barakallahu fikum dan kemadaratan. Nah, maka ini cabang yang pertama dari pokok pembahasan yang pertama yaitu kewajiban para istri ya untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, cabang yang pertama adalah taatuz zauji bil ma'ruf. Wajibnya mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Kemudian cabang yang kedua, <clears throat> siyanatu irdil azawj wal muhafadatu ala malihi wa waladihi. Wajibnya seorang istri menjaga kehormatan suami dan memelihara harta dan anaknya. Ya, Wajibnya seorang istri memelihara ird az-zawj, yaitu kehormatan suami. Dan malihi wa waladihi, harta dan anaknya. Nah, ini cabang yang kedua. Berkata Syekh Hafidahullah Ta'ala, وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ Ta'ala. Yang demikian itu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah dari ayat yang telah kita bacakan ya masih dalam satu ayat An-Nisa 34 berkata Imam Ibnu Katsir fasolihat wanita-wanita salihah ai minan nisa qanitatun yaitu wanita-wanita yang qanitat Kata Ibnu Abbas dan yang lainnya, muti'atun li azwajihinna. Qanitatun yakni yang taat terhadap suami-suami mereka. Itu makna ayat ya berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas dan selainnya terhadap firman Allah taala tersebut. Fasalihatu qanitatun. Qanitatun wanita-wanita soleh itu adalah yang qanitatun. Qanitatun adalah muti'atun li azwajihinna. Wanita-wanita yang taat kepada istri-istri mereka. Coba, ya. Jadi Allah taala menjadikan kriteria yang pertama wanita-wanita soleha itu adalah yang apa? Yang qanitatun, yakni yang taat kepada suami-suami mereka. Hafizatun lil ghaib. Ya, yang kedua mereka hafizat, memelihara dalam perkara yang goib. Ya, maksudnya apa? Kata Imam Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala kata Imam As-Suddi rahimahullahu taala Imam As-Suddi dan selainnya mengatakan ai tahfazu zaujaha fi ghaibatihi fi nafsihi fi nafsiha wa malihi yaitu seorang istri yang memelihara kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada di sisinya. Ya. Dan juga dia memelihara kehormatan dirinya. Istri tersebut memelihara kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Ini penafsiran ya dari firman Allah taala tersebut. Nah, jadi kata Imam Ibnu Katsir Qanitatun adalah mutiatun li azwajihinna yang taat kepada suami-suami mereka, hafidhatun lil ghaib kata Imam As-Suddi rahimahullah yaitu yang memelihara kehormatan dirinya ketika suaminya tidak berada di sisinya dan juga memelihara ya kehormatan suaminya dan hartanya. Ya, itu makna hafidhatun lil ghaib dan itu merupakan kriteria wanita-wanita as-solihat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 34 ini. <clears throat> Wa min siyanati 'irdil zawj Wa min siyanati 'irdil zawj an la takhunahu bitatallu' ila ghairihi walau binadratin muribatin au, au kalimatin muhayyijatin fatinah au mau'idin ghadirin au liqa'in athimin fahiya tasunu irda zawjiha wa tuhafidhu ala syarafiha saya baca agak lambat karena agak kabur tulisannya kitab yang saya baca dan ditambah lagi mata saya juga agak kabur. Nah, jadi agak kabur tambah agak kabur apa? Jadi kabur, masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Terlalu kecil tulisannya. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Labas. Nah, Ayo, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, ini baru bertambah terang. Ya, dilupa menyalakan lampunya. <coughs> Baik. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Farkus hafizahullah taala, <coughs> "Wa min siyanati ardi zauj di antara merupakan Pemeliharaan terhadap kehormatan suami adalah Allah tahunahu. Seorang istri tidak boleh mengkhianati suaminya. Yaitu bittatallu ila ghairi. Dengan melongok pada yang lainnya. Ya. Pada lelaki yang lain atau melakukan binadratin muribah ya pandangan yang memberi keraguan atau mengucapkan kalimat yang membuat fitnah ya yang bisa memancing fitnah. Nah, maka ini termasuk hal yang tidak memelihara kehormatan suami. Seorang istri mengucapkan kalimat yang bisa memancing fitnah pada orang lain atau tetangga atau apa saja barakallahu fikum. Ya, ini juga termasuk dalam hal telepon, jawal, HP. Ya. Ini juga wajib dijaga oleh setiap istri. Ya. Bahkan ini yang lebih uh, di zaman sekarang lebih ya mudah dilakukan dan lebih gampang ya fitnah yang timbul dengan melalui HP ini. Maka wajib bagi setiap istri menjaga kehormatan suaminya, tidak mengkhianatinya. Ya. Barakallahu fikum. Dalam hal pandangannya atau dalam hal ucapannya. Ya, atau dalam hal mau'idin ghadir, dalam hal janjinya, janji yang tidak ditepati. Ya barakallahu fikum Naam. Atau liqa'in asim. Ya, atau perjumpaan yang menimbulkan dosa. Naam. Fahiya tasunu irda zaujaha, maka wajib seorang istri memelihara kehormatan suaminya wa tuhafidu ala syarafiha dan memelihara kemuliaannya. Ya. Maksudnya memelihara kehormatan dirinya sebagai istri. Naam. Kama annaha tar'a malahu bi an la ta'khudha minhu syai'an wa la tatasarrafu fihi illa ba'da istisharatihi wa idnihi wa wa turabbi auladaha ala hadzal khuluq liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Sebagaimana juga seorang wanita, ya, seorang istri wajib memelihara harta suaminya yaitu Allah ta'khudha minhu syai'an yaitu tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari harta suaminya wala tatasarrafu fihi tidak boleh dia bertindak dengan harta tersebut illa ba'da istisyaratihi wa idnihi kecuali setelah meminta isyarat dan izin kepada suaminya. Nah, kira-kira ini Barakallahu fikum. Ya, semua para istri insyaallah ya, mengamalkannya. Ya. Naam. Bahkan walaupun harta itu milik istri sendiri di dalam syariat Islam, di dalam hadis tetap dituntut istri itu meminta izin terhadap suaminya dalam bertindak dengan hartanya sendiri. Apalagi kalau harta milik suami. Kalau harta milik suami bukan saja disunnahkan dianjurkan tapi wajib meminta izin ya ketika dia hendak mengambilnya dan bertindak dengan harta tersebut. Wajib istri meminta izin ya kepada suaminya. Artinya kalau dia tidak minta izin berdosa. Dia melanggar kewajiban taat kepada suami. Nah, Kalau hartanya sendiri maka dia tidak berdosa, namun berkurang pahalanya. Ya. Dibanding dengan ketika dia minta izin pada suaminya dalam menyalurkan hartanya sendiri, maka pahalanya sempurna. Ya, Demikian dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Dan ini juga sudah sering kita bacakan para kalafikum dari kitab uh, eh, Zaujatus Solehat. Ya, dari Syekh Muhammad Syuman hafidahullah taala. Naam. Dan itu memiliki dalil ya sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Syekh penulis hafidahullah taala Syekh Muhammad Ali Farkus ya jadi kata beliau tidak boleh seorang istri bertindak terhadap harta suaminya kecuali setelah meminta izin dan meminta apa istisyarah ya meminta izin pada suaminya demikian pula dalam hal mendidik anak-anaknya ya wajib seorang istri mendidik anak-anak suaminya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan waladihi dan terhadap anak suaminya perhatikan di sini ya anak suaminya di sini maknanya ya boleh jadi bukan anaknya dia. Ya. Maksudnya anaknya suaminya dari istrinya yang sudah dicerai atau istrinya yang sudah meninggal dunia. Ya. Maka istrinya tersebut wajib ya men, me, apa? Dia adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan juga pemimpin terhadap anak-anak suaminya. Ya, apalagi kalau anaknya sendiri juga. Ya, maksudnya anaknya dia dan suaminya. Ya. Maka wajib ya untuk dia memimpinnya, mendidiknya. Memimpin di sini yakni mendidiknya, ya mengajarinya, uh, mengaturnya, ya menjaga kemaslahatannya, menghindarkan dari mafsadatnya, itu makna ra'iyah di sini. Jadi wanita itu juga pemimpin, tapi pemimpin di mana? Bukan dalam wilayah kepemimpinan negeri. Ya, bukan. Tapi Nabi SAW mengatakan pemimpin wanita itu ala baiti zaujiha wa waladihi. Pemimpin di rumah atas rumah suaminya dan atas anak suaminya. Demikian barakallahu fikum. Kemudian ya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih ya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wal mar'atu ra'yatun ala baiti zawjiha wa waladihi Kemudian kata beliau, bal hiya ma'muratun syar'an bi istisyaratihi wasti'dzanihi hatta fi malihi al-khass. Ya, al-khassu biha. Bahkan seorang istri diperintah secara syariah untuk meminta izin dan isyarat terhadap suaminya dalam bertindak dengan hartanya sendiri, harta miliknya, harta milik istri tadi. Ya, diperintah dalam syariah untuk minta izin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa bi idzni zaujiha." Wadhalika min tamami kiwamatir rajul alaiha. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang wanita, istri ya, tidak boleh dia menyalurkan sedikit pun dari hartanya, bertindak dengan hartanya, maksudnya hartanya sendiri, illa biidni zaujiha, kecuali dengan melalui izin suaminya. Naam, dengan melalui izin suaminya. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Wa'il Wa'ilah ibn al-Asqa. Ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Naam. Ya, sebagian uh, ulama menjelaskan bahwa kalau harta itu adalah milik istri sendiri, maka meminta izin itu sunnah ya sebagai penyempurnaan terhadap uh, pahala ya nah tetapi meminta izin itu ya apa tetapi jika dia tidak minta izin maka dia tidak berdosa ya tapi kalau harta itu milik suami maka wajib dia meminta izin jika tidak maka dia berdosa barakallahu fikum Nah, Nah, di sini Syekh hafidzallahu taala ya tidak merinci demikian akan tetapi beliau mengatakan sebagaimana yang saya bacakan kepada antum ya bahwa diperintah dalam syariat setiap istri dalam bertindak terhadap hartanya sendiri diperintah untuk meminta izin kepada suaminya berarti perintah kalau perintah berarti wajib ya kecuali ada dalil yang memalingkannya. Nah, dan di sini beliau mengatakan setelah menukilkan hadis tadi bahwa tidaklah boleh bagi seorang wanita untuk bertindak dengan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Berarti di sini penafian kemudian penetapan. Ya. Seakan-akan di sini ya wajib, tetap wajib bagi suami untuk meminta izin walaupun hartanya sendiri. Tetap wajib minta izin pada suaminya. Dan itu adalah merupakan kata beliau minta mami kiwamatir rajul alaiha. Merupakan kesempurnaan kepemimpinan seorang lelaki terhadap wanita. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. <clears throat> Kemudian cabang yang ketiga Ya, al-afu minkum sebelum saya melanjutkan cabang yang ketiga kepada cabang yang ketiga terlebih dahulu saya ingin menambahkan sedikit ya keterangan uh, para masyayikh para ulama kita terkait dengan cabang yang pertama tadi yaitu wajibnya istri taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf di sini ada hadis, ada dalil yang uh, sangat baik untuk kita tambahkan dari selain dalil yang sudah kita bacakan tadi. Ya. Nah, Barakallahu fikum. Terdapat hadis selain dari hadis dua hadis yang kita sudah bacakan ya bahwa kalau seorang istri itu diperintah untuk bersujud ya kepada seseorang boleh seseorang diperintah bersujud kepada makhluk maka niscaya istri diperintah untuk bersujud pada suaminya diperintah untuk bersujud pada suaminya nah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi yang dengannya jiwaku di tangannya di tangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah seorang wanita dianggap dia menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya dan seandainya suaminya meminta dia dalam kondisi dia sudah dekat melahirkan maka tidak boleh dia menolaknya ya nah terdapat hadis yang lain barakallahu fikum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan ya oleh Imam Al-Mundiri dalam Targhib wa Tarhib dan juga dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir yakni disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasluhu li basharin ay li basharin, walau saluha li basharin ay li bashar, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqiha 'alaiha, haqqihi 'alaiha." والذي نفسي بيدي لو كان من قدمه إلى مفرق إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس ثم استقبلته فلحسته ما ما أدت haqqahu Tidak boleh seorang makhluk bersujud kepada makhluk yang lain. Kalau seandainya boleh, maka niscaya aku akan perintahkan istri bersujud pada suaminya karena betapa agungnya hak suami terhadap istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersumpah demi yang dengannya jiwaku di tangan Allah taala seandainya min qadamihi dari telapak kakinya seorang suami ila mafroki uh, ra'sihi ya sampai ke apa kepalanya ubun-ubunnya terdapat kurhah, ya, luka yang bernanah, dan bajisu, ya, menyembur, darah atau nanah itu menyembur, dari kakinya atau sampai di atas kepalanya seorang suami. Thummastakbalat suhu kemudian sang istri datang menghadap suaminya. Falahisatuhu lahisat yakni dia menjilat bilisaniha ghairu mustaqdirah dia menjilat, mengisap darah itu, bukan menjilat, mengisap darah itu dengan tanpa jijik. Ya. Ma'addat haqqahu, kata Nabi sallallahu belum lagi sempurna dia menunaikan hak suaminya. Ya, belum dianggap apa? Sempurna dia menunaikan hak suaminya. Di sana masih banyak hak-hak yang lain. Ya. Padahal betapa luar biasanya ketaatan ini. Seorang suami yang sakit, ya, luka pada bagian tubuhnya, ya, berdarah atau menyemburkan nanah, ya, sang istri mengisap darah yang kotor tadi dengan tanpa jijik, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'adatakohu belum saja sempurna dianggap dia taat ya atau memenuhi hak suaminya. Barakallahu fikum. Coba ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Betapa agungnya betapa besarnya kewajiban ya para istri terhadap suaminya. Nah, bagaimana dengan uh, bukan saja mau mengobati apa bukan saja mau menjilat atau mengisap begitu seperti ini, mau mengobati saja ya dipanggil sama suami tolong ambilkan obat dulu kadang-kadang dijawab ah ambil sendiri nah tidak jarang di zaman sekarang dan itu sudah menjadi lumrah biasa ya para istri melakukan hal yang seperti itu nah lumrah barakallahu fikum ini tanda-tanda yaumul qiyamah akhir zaman dan kita di akhir zaman maka hendaklah para wanita mengetahui hal ini. Untuk kemudian intibah, berhati-hati dan mengambil ya uh, intibah, pelajaran. Nah, kalau-kalau ya kita meninggal dalam keadaan kita belum mentaati suami-suami kita. Ya, untuk para wanita, para istri barakallahu fikum. Ini alhamdulillah ya pembahasan yang sangat penting sekali dan sangat bagus sekali untuk kita sampaikan dan didengarkan oleh kaum wanita. Dan akan datang insya Allah ya bagiannya kaum lelaki. Nah, itu di bagian keberapa? Dalam pokok pembahasan yang kedua. Ya, yang kita sudah sampaikan di awal pembahasan mukaddimah. Nah, jadi jangan dulu merasa tidak diadili, ya. Dan makanya saya di pertemuan pertama sengaja saya sampaikan apa hikmahnya para ulama membahas mendahulukan dulu kewajiban istri daripada kewajiban suami terhadap istrinya. Ya. Maka saya sebutkanlah hikmah-hikmahnya. Barakallahu fikum. Sehingga supaya tidak ada perasaan bagi kaum wanita para istri bahwa dia tidak diadili dalam pembahasan ini. Ya. Lah, ini sekarang pembahasannya apa pembahasan pertama. Belum kita beralih pada pembahasan yang kedua. Itu pun sudah disinggung tadi, ya. Sudah ada singgungan dari Syekh Hafidahullah taala bahwa seorang suami juga tidak boleh mempersempit istrinya. Ya. Tidak boleh mempersempit jalan istrinya. Ketika istri sudah minta maaf, sudah bertobat, sudah kembali taat, tidak boleh barakallahu fikum. Kecuali kalau istri yang tidak mengerti, ya, walaupun tiga hari, sepekan, dua pekan, satu bulan, mendiamkan suaminya. Padahal dia yang salah. Ya. Nah, ini ini sudah berlebihan. Barakallahu fikum. Maka ini bentuk apa? Kedurhakaan terhadap suami. Ya, haram. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Ya. Seorang istri mendiamkan suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariah. Ya. Nah, yang benar sebagaimana akan datang hadisnya, istri yang soleha, yang walaupun kadang-kadang dia bersalah, ya, tapi suaminya eh, kurang uh, apa? Kurang kurang bersahabat, ya, kurang srek muamalahnya, ya, dalam seharian misalnya, apalagi sampai malam sampai tidurnya, maka istri yang solehah merasa gerisah dengan itu, gelisah ya gelisah tidak tenang dia kenapa dia tahu hadis ya dia tahu ancaman dalam hadis hingga dia merasa gelisah akhirnya dia datang kepada suaminya mengambil tangannya mencium meminta maaf dan mengatakan aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho ya itu istri solehah dalam hadis barakallahu fikum bukan kemudian walaupun satu bulan satu minggu diam terus Eh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, tidak boleh barakallahu fikum. Ini zaman sekarang sudah lumrah para istri ya itu mungkin karena kurang diberi taklim kurang diberi siraman-siraman rohani kurang diberi ilmu ya maka ini sangat penting ya untuk mendengarkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang sahih Nah, ini semua tadi saya bacakan hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakku zauji lima menit lagi ya. Hakku zauji ala zaujatihi law kanat bihi kurhatun au intasara man kharahu sadidan au daman thumma btala'atsuhu ma'addat haqqahu Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <clears throat> Nah, juga disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak suami terhadap istrinya yaitu seandainya ya terdapat kurhah ya penyakit yang uh, bernanah awid tasara man kharahu sadidan audaman atau menyembur ya di kepalanya atau di bagadannya nana atau darah kemudian atsu diisap ya oleh istri tadi istrinya ma'adat haqqahu belum lagi dia sempurna menunaikan hak suaminya. Nah, jadi sudah dua hadis yang semakna dengannya. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahiqqu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi wa ma anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi syatrahu <clears throat> Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berhak seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya hadir kecuali dia minta izin dulu. Dan tidaklah seorang istri memberi nafkah ya min ghairi amrihi yakni mencurahkan nafkahnya, hartanya tanpa minta izin dari suaminya ya fa innahu yuaddi ilahi syatrahu maka sesungguhnya akan ya ditunaikan kepadanya seperduanya maksudnya apa ya di sini dijelaskan barakallahu fikum bahwa seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, seorang istri berinfak dengan hartanya sendiri tanpa dia minta izin pada suaminya, maka itu pahalanya seperdua. Ya, kalau dia minta izin, maka pahalanya sempurna. Ya, di sini menunjukkan bahwa ya, dia tidak berdosa berinfak dengan hartanya sendiri tanpa ada izin atau perintah dari suaminya. Namun kalau dia minta izin, pahalanya sempurna. Kalau tidak, pahalanya berkurang seperdua. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Taib, karena waktu sudah pukul 4 kurang 1 atau 2 menit, maka kita cukupkan insyaallah taala, kita akan lanjutkan pada cabang yang ketiga dari pokok pembahasan yang pertama. Cabang yang ketiga yaitu riayatu syu'uriz zauj wa mura'at karamatihi wa ihsasihi. Yaitu menjaga perasaan suami dan kemuliaan kemuli, kemuliaannya. Wallahu alam bisawab. Kita akan melanjutkannya pada minggu depan insyaallah taala باذنillah. Kita tutup dengan faro majelis, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.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 Apakah wajib istri juga meminta izin untuk membagikan ke tetangganya? Ya, bagus pertanyaannya, masya Allah. Ya, bukan saja makanan, perabot rumah tangga misalnya. Nah, maka kepada kaidah yang sudah kita sebutkan tadi menunjukkan apa? Wajib karena itu harta suami. Ya. Hanya saja terkait dengan makanan, ya. Itu bisa di di apa namanya? minta izin uh, abadian ya kepada suami. Bahwa saya minta izin selama-lamanya. Kalau saya masak makanan saya tercium ke tetangga. Maka terdapat dalam hadis bahwa itu wajib untuk kita berikan pada tetangga tersebut karena baunya sampai ke tetangga. Ya, suami mengatakan iya, itu bagus, perbuatan baik, tafadhali. Nah, maka tafadhal, ya. Boleh. Setelah itu dia tidak minta izin lagi ketika dia mau memberikan makanan, membagikan makanan pada tetangganya. Nah, tapi kalau belum ada kesepakatan seperti itu, maka tetap sebagai bentuk ketaatan pada suami wajib bagi istri untuk meminta izin terlebih terlebih dahulu menyampaikan suaminya. Nah, wallahu alam bisawab.